بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر قال كعب الأحبار إن إبليس كان خزن الجنة أربعين ألف سنة ومع الملائكة ثمانين ألف سنة ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة والسيد الكروبيين ثلاثين ألف سنة والسيد الروحانيين ألف سنة وطاف حول العرش أربعة عشر ألف سنة سبحانك innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Mari sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan iktikaf kita di dalam ini masjid nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah taala bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di pagi Ramadan yang ketujuh kita bersama-sama diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kesempatan hidup Sisa-sisa umur kita masih diberi Allah. Kesehatan juga diberi Allah. Lebih daripada itu kita mensyukuri diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah menambah-nambahkan di hati kita bimbingan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalurkan hidup ini sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Amin. Ya Rabbal Alamin. salah satu di antara musuh kita yang paling berat hidup di dunia. Kita bicarakan seperti malam Sabtu, yaitu masalah iblis. Musuh kita. Musuh kita empat, penghalang beribadah itu empat. Iblis, hawa nafsu, harta benda dunia, rafiqus su kawan kita yang jahat satu orang kita akan menyeret empat ini membelukir supaya kita hidup ini kehabisan umur sehingga tidak sempat melaksanakan ibadah dan empat inilah yang meninggikan martabat kita jika tidak empat ini martabat kita sama dengan malaikat tidak ada naik tidak ada turun semua sama sehingga dengan perjuangan yang empat ini, kita akan memblokir yang empat ini supaya jangan digodanya, maka martabat kita berbeda antara satu teman kita dengan teman yang lain dengan kadar perjuangan kita melawan empat musuh ini. Yang pertama yang paling berat adalah iblis. Apa bedanya iblis dengan syaitan? Sudah pernah kita bicarakan. Iblis itu bosnya. Syaitan anak buahnya. Jauh hamontai syaitan tuh gerupnya, gerup. Ulun ulangi sedikit. Kalau nanti kita bicarakan berapa jumlah grupnya syaitan itu, iblis tukang tugas akan anak buahnya yang kerja setan jumlahnya sembilan grupnya Khansib Wilhan Zalanbur Akwar Wasnan Tabar Dasim Matun Abiat. <laughs> apa apik-apik nih betas miah nih ini miah ya. anak seorang naran iblis naranku aja maton ya sudah anakku ini bagus maton naroan bubuan setan, tak buat iblis maton nah nanti kita bicarakan itu lalu bagaimana dia menggoda lawan kita iblis tuh iblis itu sudah diponis neraka buat selama-lamanya tetapi dia diberi kesempatan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Saya ulangi. Iblis itu sudah diponis oleh Allah neraka buat selama-lamanya. Tetapi diberi kesempatan untuk mencari teman yakni manusia ini digoda sebanyak-banyaknya. Karena kaidahnya begini, Pak bobot penderitaan itu sama apabila menghadapi orangnya banyak rasa enteng ketimbang sendirian ulun ulangi lagi bobot penderitaan itu sama tetapi kalau menghadapinya penderitaan itu orangnya banyak rasa enteng ketimbang sendirian ulun contohkan pula ini kita datang ke sini nah sebarataan berpakaian dengan rapi ingat Allah memerintahkan datang ke masjid khudhu zinatakum inda kulli masjid khudhu zinatakum inda kulli masjid bida akan berangkat ke pasar dengan ke masjid saya ulangi bida akan kita berangkat ke masjid dengan ke pasar jangan kada singkupiahan bajunya dengan tertib dengan bagus sopan jangan berjalan di lingkungan masjid kada berbusana muslim sekali lagi nah tolong nanti kita atur lingkungan masjid raya Sabilal Muhtadin tidak boleh masuk ke lokasi masjid kalau tidak berbusana muslim kalau perempuannya busana muslimah hormati dan hargailah masjid sudah kalau disampaikan Maksufur Ra'as baca di dalam kitab I'anatul Talibin Maksufur Ra'as fil masjid asadu ikrahan masuk ke dalam masjid kada singkupiahan bersangatan makruh tapi ini bakupiah berataan alham <laughs> ada nang kada bakupiah tuh katinggalan narinya kada ingat oh <laughs> mencari kawan nang kada bakupiah bakupiah berataan makanya ulun kada wani menyinggung mun kada bakupiah kada wani ini bakupiah barataan alam dan kupiahnya bajunya sesuaikan masuk ke masjid kupiah balang macan takutanan malaikat nyapa aja malaikat nenek cagar bakal heka kena nyapa <laughs> memadahkan aja bagus orang beriman masuk ke masjid rapi bau harum pulang nah ini bibiniannya bagus liput bener umat eh. dibeli kerudung wajahmu tersembunyi kau hiasi diri anugerah ilahi karena itu cinta pada padamu Uma jauh nintung itu diri hijau jauh ada pinando tahu juaka ada mah melihat di muanya muka ada parak ada kau melihat tuh bahiri juga Ish. nah hendak tuh kan baca juga nah hmm. mudahan kita selamat leh diguda oleh iblis yang ini maka iblis ini mengguda ucapan terakhir kada kawa aku mengguda di dunia hendak mati barang ini nah jangan tertawa ganjil juki sahur anak mati tertawa cakanya ulun tuh tertawa ku kurang lebih tuh kadang mati nyaring bener tuh kalaparan Makanya ulun sudah sampaikan babacaan kita mendengar orang babacaan bulan puasa nih pahalanya sangat besar. Mudahan apa nang dijanjikan Rasulullah itu kita dapat man hadara majlisa ilmin fi ramadhana kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa berangkat dari rumah menuju majelis taklim bulan Ramadhan, salangkah dicatat nilai ibadah setahun. Mah jadi buliknya ne bulik bulik bulik bulik kenapa aja kawan memperbanyak langkah hujan oh, iya. bagus saja kamu makun padangan orang kegilaan tuh nang, mam nang mandangar nang hadir tapi nang membacakan bang beliuran karing liur mudahan diterima Allah Ta'ala mudahan ikhlas ada untingan apa-apa kalau pang hendak popularitas hendak duduk ke majelis ta'lim itu ini dah semata-mata imtithalul awamir menjunjung perintah tarawih kayak itu juga nyaman tahun ini ulun merasakan kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri ulun batakun lawan satpam satpam kayak apa nang di ujung-ujung sana tarawih alhamdulillah aja satpam tenang tentram ilmunya ada sudah dapat tentram kadada kakanak-kanak baan itu kadada dan habis sabarataan 23 hanya bulikan alham ah, ada rajin 8 bulikan <laughs> ada wah ini kada alham Napa kita kabila lagi hendak mencabangkan amal ibadah bulan Ramadan. Jangan berniat tahun kaina anyar bahimat jangan. Kalau kada sampai. Nih, panen raya pahala Iblis mengajak kepada kita sebanyak mungkin. Kada kawanya iblis aku hendak kada kawa ikam hidup aku menggoda menghalangi beribadah hendak mati nak Ya Allah. Nah. Menang kaya ini leh, ada artinya lagi pak eh. bini potongan kaya India bungas benar ada artinya lagi apalagi hirang malutong pulang ya Allah Ya Allah, mana hirang malotong. Makanya jeruk ulun lotong tuh alahan pada warik hirangnya. Muha warik tuh hirang, neng itu malotong alahan pada warik lagi hirangnya. Nah waktu nangkai itu nah mudah-mudahan kita diingatkan tiga ujar ulama tasawuf menghadapinya itu tiga nang diingatkan tiga nah higa mahiga kada pinandu lagi suara kada terjelas lagi nah sebentar lagi hayat akan berpindah kepada maut sebentar lagi akan berpindah hidup kepada mati kada kawa kita hidup salawasan kada kawa kada kawa pak kita akan pasti menuju ke hadrat Allah Ta'ala napa yang kita bawa ke hadrat Allah Ta'ala ibadah apa yang kita cabangkan waktu hidup Pertama ujar orang tasawuf ingatakan bahwa modal pertama keyakinan seluruh dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Yakin? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yakin? Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku karena Allah pengampunan. Jangan jahat sangka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosaku. Keyakinan yang pertama. Jangan nang lain. Jangan mengingatakan nang lain. Nang tiga ini jadi ingatkan. mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita dan wali-wali, berkat kita etikap di masjid. Nang tiga ini pada ketika kita hendak mati ingat. Amin. Ini pones nih. Bukan pones, penes. Terakhir baik adanya syaqiyun am sa'id. Ulun ulangi cerita. Apabila roh ini sudah sampai di tenggorokan. Nih sini nah, kutubnya lagi hinak ada lagi. Allah berfirman kepada malakal maut. Malaikat, hai malaikat Israel, da'hu hatta yastarih. Istirahatkan dulu. Biarkan dia Aku akan meluluskan kata Allah janjiku syaqiyun am sa'id. Apakah orang nah hendak mati ini beruntung? Apakah orang ini celaka? Aku akan meluluskan janjiku. Orang ini untung kah celaka kah? Aku akan meluluskan janjiku. Mudahan kita termasuk orang untung. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر شريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين doa sembahyang tarawih minta terima dijadikan sebagai orang naon untung yakin dosa-dosaku diampuni oleh Allah jangan mengatakan yang lain nih kadang mengatakan anak mengatakan bini mengatakan rumah ah, rumah mirisan ah, anak buah halus-halusan umahnya betihara hendak mati nih itu kada parah lu kada kan usah Allah Ta'ala juga pernah memilih kita nama akan ingat keadaannya itu tapi kita mamohon ya kalau itu mamohon minta mun ilmunya kadada kadada harapan nah ingat nang tiga nih tahu aja kada nang kedua apa nah nih apa dia kada tahu duduk di majelis taklim sisihakan waktu kalah dapatnya bibinian nih nah mun maju taruh kamu muka nih mau apa kita pada berapa lagi? Binian ini ih, maju tarus. Udah tahu orang tadungkil-dungkil ke muka juga. Eh. Hebat juga bini ini. Semangatnya luar biasa. Nyetakutan pak karena Nabi memadakan yang banyak masuk neraka ada. Ian. Alah lo takutannya tapi lain bibinian yang di Banjar nih, bibinian yang di Amerika sih dah. Amin. <laughs> Imung bibinian wui, Yakin seluruh dosa diampuni. Dua. Yakin aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Inna rahmati wasiat ghadabi inna rahmati wasi'at ghadabi wa rahmatuka arja indi min amali inna rahmatallah qaribum minal muhsini yakin aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah, inna rahmati kata Allah sabakat ghadabi. Ketiga, yakin, kadar ragu-ragu bahwasanya aku kedatanganku diterima oleh Allah tidak diusir oleh Allah ingat ke sudah supaya iblis kada kawabakutik kita hendak mati karena iblis bikin perjanjian dan menaruh sumpah ini la'ughwiyannahum ajma'in akan aku sesatkan manusia kalau aku menyesatkan tidak bisa waktu hidup, awas hendak mati barang teneker. Jadi kita nang diingatakan pada ketika sudah kita tidak lagi kenal dengan orang kiri kan kanan depan dan belakang, pada saat roh sudah sampai ke tenggorokan, mudah-mudahan nang tiga ini akan melekat di batang tubuh kita dan ingat pertama bahwa aku seluruh dosaku diampuni oleh Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Yang ketiga, kedatanganku diterima oleh Allah kada diusirnya kada diterimanya Iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya si manusia itu masuk neraka. Karena ulun-ulangi kaidah bobot penderitaan itu sama apabila yang menerima penderitaan itu banyak orangnya rasa enteng ketimbang sendirian. Maka itu kita diuji puasa bulan Ramadan, kutiba alaikum musyam, supaya enteng, kama kutiba alal ladhina min hey umat Muhammad diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan Bukan cuma saja kamu yang puasa. Kama kutiba alal ladhina min Tafsirnya miladun adam ila yaumil qiyamah. Kewajiban puasa bulan Ramadan mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Istighfafan li ummati Muhammadin. Contoh kita datang ke sini sabarataan tadi Bapak Kayan, busana, baju takwa dengan baik, menghormati masjid. Tapi ada satu orang nang datangnya beti lanjang normal wajar berakal sehat beti lanjang surangan supan gada supan gada malu nggak <laughs> alangkah malunya seorang guai guai surangan tapi mun sabarata anda lakian lawan bibinian beti lanjangan datangnya supan ada. Kan tadi sendirian bertelanjang datang ke sini malu nggak? Malu. Tapi kalau sabarataan betilanjangan lelakiannya lawan bibiniannya malu nggak? Malu juga cuma rasa enteng ketimbang sendirian. Terlalu kada aja. Betilanjang terus kalau rasa enteng ketimbang sendirian. Kada bau urahan Ha, jisaikong. <laughs> bujur handap <laughs> tapi ganal <laughs> hai bujur halus tapi panjang ada kawa bau urahan kada kawa ujar lalakian manampurung ujar bibinian pulang mawalatong ada kawa bau urahan nah itu contoh aja Iblis masuk neraka, grupnya sendirian, malu. Tetapi begitu banyak masuk dalam neraka, rasa inting ketimbang satu grup dia sendirian. Lalu dia berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya supaya umat Nabi ini masuk neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Amin. Ulun ulangi lagi. Apakah namang guda kita tuh orangnya bubungulan? Uh, orangnya pintar. Iblis itu pernah menjadi satpam di dalam surga 40 ribu tahun. Khazinal jannah arba'ina alfasana. 40 ribu tahun menjaga surga aja tugasnya. Bergaul dengan malaikat samanina alfasana. 80 ribu tahun wa wa'adal malaikata ishrina alfasana dia pernah menjadi penasihat seluruh malaikat 20 ribu tahun waduh manasihati seluruh malaikat tuh iblis tuh 20 tahun orang bernasihat tuh orang bongol orang pintar oi penceramah tuh bongol pintar coba kan padahkan bongol <laughs> ampihan kita sama emadah kan aku bongol tapi kada apa-apa dasar bungol juga kita ya kalau ada ada aja pian nang informasi terkuat guru bakri itu babacaan hingga nyambat bungol dasar bungol juga ya pageran mencatatnya berapa jumlahnya guru bakri babacaan dari awal sampai akhir menyambat bungol hai bungol nah mencatat tuh bungol juga kadang hendak dapat ilmu kadang mencatat bungolnya aja ya Allah liwar manusia mencari kesalahan orang aja gawian kita hidup jangan terlalu mencari kekurangan orang tapi tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang kebanyakan kita hidup hanya mencari kekurangan orang selalu tutup mata atas keberhasilan orang jadi kita jangan kita hidup jangan terlalu mencari kekurangan orang tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang Wasayyid al-Karubiyin salasina alfasanah dia pernah memimpin malaikat karubiyin 30 ribu tahun wasayyid al-Ruhaniyin dia pernah mema memangku jabatan pimpinan malaikat Ruhaniyin 1000 tahun ibadahnya tawaf di sekitar aras 14 ribu tahun artinya apa? kita hidup kada boleh sombong Iblis itu jadi jadi dijadikan Tuhan iblis dan tidak akan dapat rahmat buat selama-lamanya, neraka buat selama-lamanya karena dia satu penyakit dalam batin, sombong. Hei orang nang banasihat jangan sombong. Iblis ahli banasihat. Kalau pang bila yimba iya, pancarama orangnya banyak, tuan gurunya hebat, belum. Tuh iblis harap pada Andika jadi jangan sombong orang baca ramah, jangan sombong orang baca kitab, jangan sombong orang tukang nasihat. Iblis berapa jumlahnya menasihati malaikat 20 ribu tahun. Andi Kapang berapa bernasihat tanya? Paling 10 tahun. Iblis 20 ribu tahun. Hai hey, orang peribadah jangan sombong. Iblis paling hebat ibadah berapa lamanya tawaf di sekitar aras 14.000 tahun pancaramah tukang nasihat tukang baca akan kitab lawan orang jangan sombong belum tentu selamat iblis ahli nasihat. hai orang yang ahli ibadah jangan sombong iblis paling banyak ibadah artinya kita tetap mengharap taufik dan hidayah dari supaya husnul khotimah Nah, lalu iblis ini menggoda lawan di kita. Bukan iblisnya, tetapi syaitan yang ditugaskan oleh iblis. Ini bos nih berdiam aja. Just bos berdiam aja di Amerika. Tapi kirimnya anak buahnya ke Irak menggempur, menghantam Irak. Itu contoh. Berapa tadi grupnya? Jumlahnya adalah 9 di dalam kitab Nasaihul Ibad innal iblisa tis'atun minal walad likulli minhum ismun liya'muran nasa ilal maksiyah Bahwasnya iblis jumlahnya sembilan punya keturunan punya anak buah tiap-tiap satu dari mereka nama yang diperintahkan oleh iblis akan manusia untuk mengerja maksiat lewat anak buahnya menggoda supaya manusia itu maksiat satu nama syaitannya Khonzib. Khonzib. Ini salah dengar kayaknya Hansip ya. <laughs> Khonzib. khonzib ini di mana ditugasakannya? huwa syaitan al-muwaswisu salah. Syaitan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda orang sembahyang. Nah, supaya sembahyang kita lupa dengan Allah atau sembahyang kita mahaya bong. <laughs> Mahaya Jadi ceritanya begini, apabila sampai waktu, dau nging sampai waktu, syaitan diperintahkan oleh iblis mencari umat Nabi. Langkah pertama, kainah haja dulu, kainah haja, kainah haja, kainah haja, kainah haja. Nanti nanti bah hanyar jam 12 lewat rapat mulai hanyar awal waktu kain aja kain aja jam setengah satu monyar setengah satu kain aja kain aja jam satu kain aja kain aja itu tugasnya pertama sehingga bagaimana usahanya si Khanzib sampai habis waktu kada sembahyang ternyata orang nang sembahyang ni kuat kaina aja kaina aja bungol kaina kaina kaina kaina kaina kaina kaina masih digawi juga baik wayah ini nah locot nih ini locot saya kan kawan dijawabnya kaina kaina bungolai masih sembahyang juga baik wayah ini berapa kali nyambat bungol dah kaina-kaina bungulai masih yang juga baik wayah ini gasaknya lari lah ada usahakannya pulang supaya sembahyang dimasuki ujub dan takabur. Oh, kalau seorang nih mana ada di kampung nih yang sembahyang di awal waktu lain pada seorang nih. Wah, kalau seorang nih berat saingan. Nah, sembahyang jadi awal waktu dapatnya. Ternyata orang nang digoda nih ikhlas. Kada kawa dibujuk rayu oleh iblis inya memandang itu taufik dan hidayah dari Allah. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa tanpa Allah nama menolongi aku. Lari lainnya. Kada. Bisikinya pulang dalam hati. Setelah inya kada kawa membisik bahwa orang tadi ikhlas sembahyang di kudanya pulang dibawa akannya nyakar dunia dan gawian handak sembahyang tuh kada ingat di mana ma anda kunci sepeda motor kada ingat bawa sembahyang Allahu Akbar di atas tip muar bana ingat ujur aja kah يصلي سنة التراويح ركعتين makmuman Allahu Akbar sisa pembukaan ya iblis sisa pembukaan sisa pembukaan <laughs> ini dapatnya nek sehingga kita sembahyang tuh bang sehingga kita sembahyang itu kada ingat lawan Allah Ta'ala pertanyaan bagaimana caranya supaya sembahyang kita itu bernilai di sisi Allah dijawab oleh ulama tasawuf jumlahnya ada enam apabila salah satu di antara enam atau ke enam enamnya ada bagi orang yang sembahyang maka sempurnalah sembahyangnya itu untuk mengetahui yang enam nanti akan kita bicarakan pada hari Kamis yang akan datang. Nyaman pian ulun beliuran. Minta halal, minta maaf, minta reda, mudahan saatnya, mudah-mudahan berkat kita berkumpul pelit. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan, dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atas nama Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin sangat menaruh hormat dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi ibu-ibu membawa gelas, membawa piring, membawa sindok. Terima kasih, mudahan diberi pahala oleh Allah taala. Amin. يا رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina Muhammadil Amin Wa ali wa sahbihi ajma'in Allahumma ati ampusana taqwaha Allahumma ati ampusana taqwaha Wa zakkiha anta khairu man zakkaha Anta waliyuha maulaha Allahumma hdina li ahsanil akhlaq Fa innahu la yahdi li ahsanil أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة فإنه لا يصرف سيئة إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا وذريتنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك فضلك وافتح لنا أبواب خزائن علمك وألبسنا يا رب لباس عفوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم